putranya Nabi Ismail alaihi wassalam yang mereka berdua uh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah Allah Baitullah yaitu Ka'batullah yang terletak di kota Mekah. Ketahuilah para pendengar Radio dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka orang agar uh, manusia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a." Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dan kami berkata, janganlah kamu mempersyirat, mempersyirikatkan atau berbuat kesyirikan kepadaku dengan suatu apapun. Ya. Jadi eh, hikmah dari dibangunnya Ka'bah adalah agar untuk ditauhidkannya Allah Subhanahu wa taala dan agar manusia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Allah tusyrik bi syai'a," agar kalian tidak berbuat kesyirikan sama sekali padaku. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail eh, membangun Ka'bah, maka setelah selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan atau mengumumkan kepada manusia untuk datang berhaji, untuk datang menziarahi Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kumandangkanlah ya. Beritahukanlah kepada manusia untuk datang berhaji. Niscaya mereka akan datang Eh, ke Baitullah dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan mengenai eh, mengendarai onta dan mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Dan subhanallah eh, hal ini terbukti betapa banyak manusia setiap tahun datang ke Baitullah memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam. Ya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan kepada manusia. Ya, tatkala tidak ada orang di Mekah, tidak ada orang di Mekah. Siapa yang mendengar suara Nabi Ibrahim? Namun Allah lah yang akan menyampaikan suara Ibrahim alaihissalam kepada hati setiap orang yang akan datang berhaji. Sehingga setiap orang yang datang berhaji pada hakikatnya telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ibrahim alaihissalam sehingga mereka tatkala berhaji mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la baik la syarika la baik subhanallah yang artinya ya Allah aku penuhi panggilan engkau ya Allah ya Allah aku penuhi panggilan engkau karena mereka telah mendengar suara Ibrahim alaihissalam yang memandangkan kepada manusia untuk datang berhaji la baik la syarika ya Allah penuhi panggilan engkau ya Allah tidak ada syarikat bagi engkau kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi keduanya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membangun Ka'bah mereka berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memutus dari keturunan Nabi Ismail seorang nabi ya. Yang hal ini dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an perkataan mereka Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mereka berdoa, Ya Allah, Ya Rabb kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari golongan mereka yang akan bacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah dan akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. semuanya engkau adalah maha perkasa dan maha uh, hikmah, maha bijak. Dan itulah yang Eh, doa ini tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ana da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa aku adalah pengkabulan dakwah doa dari Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam jadi doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul di penduduk kota Mekah dari golongan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fil akhwati fid din ayyakum para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail pun uh, tinggal di kota Mekah ya sampai akhirnya umur beliau mencapai 130 tahun lebih setelah Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul Kemudian tidak setelah mencapai umur 130 tahun beliau pun meninggal dunia. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Nabi Ismail memiliki 12 orang anak. Dan Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya menyebutkan nama-nama dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Dua anak pertamanya yang paling besar yang bernama Nabit dan Qaidar. Yang Nabit inilah yang merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ikhwani fil azani Allah wa iyyakum uh, disebutkan oleh ahli tarikh, ahli sejarah bahwasanya masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu pada abad uh, eh, 19 sebelum Masehi. Jadi masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu di abad 19 sebelum uh, Masehi. Kemudian ikhwani fil azanillahu iyyakum sebagaimana telah kita jelaskan ya bahwasanya uh, Nabi Ismail hidup bersama kabilah Jurhum yang kabilah Jurhum merupakan kabilah Arab yang asli ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita wanita dari kabilah Jurhum sehingga akhirnya kabilah Jurhumlah yang mengadakan pemelihara pemeliharaan terhadap Ka'bah Allah Subhanahu wa taala dan menguasai kota Mekah ya, kabilah Jurhum yang menguasai uh, kota Mekah. Namun rupanya uh, kabilah Jurhum ini tidak menjaga kehormatan kota Mekah. Bahkan banyak terjadi kezaliman dan kerusakan di kota Mekah. Mereka melakukan kezaliman dan juga melakukan kerusakan di kota Mekah. Bahkan mereka mencuri harta yang terdapat dalam Ka'bah. Karena banyak orang yang tatkala datang berhaji, tatkala datang menziarahi Ka'bah, mereka memberi hadiah, ya memasukkan emas dalam Ka'bah, memasukkan barang-barang berharga dalam Ka'bah, ya sebagai hadiah untuk Ka'bah. Namun ternyata barang-barang tersebut dicuri oleh kabilah Jurhum, ya. Dicuri oleh kabilah Jurhum. Oleh karena itu, tatkala di, di uh, tatkala Mekah di bawah kekuasaan mereka terjadi banyak kezaliman dan terjadi banyak kerusakan. Bahkan di zaman mereka lah air Zam-Zam terhenti. Bahkan sumur Zam-Zam ya hilang sama sekali. Bahkan bekas-bekas yang menunjukkan lokasi sumur zam-zam pun hilang di zaman kabilah Jurhum. Akhirnya eh, datanglah kabilah yang lain yaitu kabilah Al-Khuza'ah. Kabilah Al-Khuza'ah. Yang kabilah Al-Khuza'ah ini asalnya dari negeri Yaman yang dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Ta'lab bin Amr bin Amir. Ya, Ta'lab bin Amr bin Amir. Dia datang dari Yaman kemudian eh, berhijrah dari Yaman menuju Mekah. Tatkala mereka dia bersama kabilahnya sampai ke Mekah, rupanya kabilah Jurum tidak menerima mereka. Tidak menerima kedatangan mereka dari Yaman untuk berpindah ke kota Mekah. Akhirnya terjadi peperangan di antara mereka, di antara dua kabilah. Tatkala itu ada keturunan Nabi Ismail yang disebut dengan Banu Ismail. Anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita tahu bahwasanya anak-anak anak eh, anak-anak dari Nabi Ismail alaihissalam bukan kabilah Jurhum. Bukan kabilah Jurhum karena ibu mereka memang istri dari istri dari Nabi Ismail adalah Jurhumiyah dari kabilah Jurhum. Akan tetapi anak-anak mereka tidak termasuk dalam kabilah Jurhum. Sehingga tatkala terjadi peperangan antara uh, kabilah Khuza'ah kemudian berperang melawan kabilah uh, Jurhum, anak-anak Nabi keturunan Nabi Ismail alaihissalam menjauh dari peperangan yang terjadi. Sehingga akhirnya peperangan berakhir dengan terkalahkannya kabilah Jurhum. Setelah itu akhirnya kabilah Jurhum diusir dari dari kota Mekah sehingga berpindahlah kekuasaan penguasaan kota Mekah sekarang dipegang oleh kabilah Khuza'ah ya, dipegang oleh kabilah Khuza'ah kemudian uh, kabilah Khuza'ah ini menguasai Mekah ada yang para ahli sejarah, ahli sejarah ada yang mengatakan mereka menguasai kota Mekah sekitar 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun ya. Disitulah timbul kesyirikan pertama kali ya. Pertama kali timbul kesyirikan di kota Mekah tatkala dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Setelah Nabi Ismail meninggal dunia, ya, alaihissalam meninggal dunia, tatkala itu orang-orang berada di atas tauhid. Karena Ka'bah tidaklah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali untuk tauhid dan untuk menghilangkan kesyirikan. Semua mereka di atas tauhid. Adapun kerusakan yang dilakukan oleh kabilah Jurhum adalah bentuk-bentuk kemaksiatan, namun tidak sampai pada tingkat kesyirikan. Ya, tidak sampai pada kesyirikan. Kapan kesyirikan pertama kali terjadi? Pertama kali terjadi tatkala Mekah dikuasai oleh uh, kabilah Khuza'ah. Dan yang pertama kali melakukan perubahan terhadap ajaran Nabi Ismail adalah seorang uh, yang bernama uh, Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya, seorang yang merupakan pimpinan dari kabilah Khuza'ah. Ya, Amr bin Luhai Al-Khuzai yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Amr bin Luhai juru qusbahu dia itu menarik uh, isi perutnya ya uh, usus-ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia yang pertama kali telah merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam atau telah merubah agama Nabi Ismail alaihissalam. Dia yang pertama kali menatakan kesyirikan di kota Mekah. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang kisah dari Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Kita lanjutkan setelah kabilah Jurhum menguasai kota Mekah sekitar 300 tahun atau sekitar 500 tahun, terjadi pemberontakan. Ya. Pemberontakan yang dipimpin oleh anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya. yang mereka adalah Quraisy. Tatkala itu kabilah Quraisy terpecah-pecah. Kemudian mereka dikumpulkan seluruhnya oleh seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab inilah dia yang telah mengumpulkan anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam suku-suku yang terpecah-pecah di kabilah-kabilah Arab kemudian mereka pun e, karena tidak puas dengan kekuasaan yang dipegang oleh Khuza'ah ya kabilah Khuza'ah kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka akhirnya mereka pun mengadakan peperangan dan akhirnya dimenangkan oleh e, kaum Quraisy kaum Quraisy setelah itu setelah Qusay bin Kilab e, mencapai masa tua ya dan akan meninggal dunia, maka dia pun menyerahkan kepimpinannya kepada anak-anaknya. Dia serahkan kepada anaknya paling tertua yang bernama Abdul Dar. Ya. Abdul Dar. ini punya saudara-saudara yang lain yang bernama Abdul Manaf, Abdul Syams, dan Abdul Uzza. Ya. Abdul Manaf, Abdul Syams, dan Abdul Uzza. Tatkala Usai bin Kilab meninggal dunia, kemudian juga anaknya Abdul Bar meninggal dunia, maka cucu-cucu dari Qusay bin Kilab pun berperang. Mereka saling memperebutkan kekuasaan e, di kota Mekah. Terjadi peperangan di antara mereka. Sehingga mereka terpecah menjadi dua, dua kelompok. Terpecah, terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian kelompok mendukung kepemimpinan e, Abdul Manaf. Keturunan Abdul, Abdul Manaf. Yang satunya, kelompok yang lain e, bersepakat untuk membantu Eh, keturunan Abdullah. Sehingga terjadilah uh, persekutuan dua dua kelompok saling bermusuhan di antara mereka. Satu kelompok bersama Abdul Dar dan satu kelompok bersama Abdul Manaf. Adapun Abdul Manaf, mereka tatkala eh, bersekutu, mereka mengadakan sumpah. Mereka melakukan sumpah di Ka'bah dengan mengambil uh, sebuah tempayan yang berisi minyak wangi, kemudian mereka seluruhnya mencelupkan tangan mereka ke dalam minyak wangi tersebut, kemudian mereka pun mengusapkan tangan mereka di Ka'bah, yang akhirnya mereka dinamakan dengan halful Mutayyabin, yaitu persekutuan orang-orang yang e, memakai minyak wangi. Adapun e, Banu Abdiddar, anak-anak keturunan Abdiddar, mereka juga melaksanakan sumpah mereka menandakan sebuah tempayan yang mereka isi darah, kemudian seluruh anggotanya masukkan tangannya ke dalam darah, kemudian mengusapkan tangan-tangan mereka di Ka'bah yang mereka dikenal dengan al-ahlaf. Terjadilah permusuhan yang amat sengit di antara dua e, dua kelompok ini, namun akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka pun bersepakat. Dan e, pengaturan Mekah nah, setelah mereka damai, mereka pun membagi pengaturan kota Mekah. Adapun Banu Abdi Manaf, keturunan Abdul Manaf ya. Yang ini semua adalah orang-orang Quraisy yang merupakan anak-anak dari Usai bin Kilab ya. Keturunan Abdul Manaf mereka memegang siqayah warifada. Apa itu siqayah? Siqayah adalah pengairan atau memberi air minum kepada jemaah haji atau pengaturan air minum kepada masyarakat kota Mekah. Demikian juga rifadah. Apa itu rifadah? Rifadah yaitu penjamuan atau penyediaan masalah eh, makanan. Kalau ada jemaah haji, mereka pun memotong sembelihan untuk diserahkan makanannya kepada jemaah haji. Adapun Banu Abdiddar, mereka yang menguasai atau mengatur tentang pengaturan Ka'bah, tentang masalah kiswahnya Ka'bah, tentang masalah e, pertahanan ya, masalah pengurusan Ka'bah ya, masalah hadiah yang dimasukkan ke dalam Ka'bah dipegang seluruhnya oleh Banu Abdiddar. Dan akhirnya terus berjalan damai di antara di antara mereka yang akhirnya e, dari Banu Abdi Manaf inilah adanya e, Hashim setelah Hashim kemudian adanya Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, dia yang memegang Sikoy dan Rifada, memegang tentang pengairan di kota Mekah, kemudian masalah air minum di kota Mekah serta penjamuan terhadap jemaah haji akhirnya diserahkan kepada uh, Eh, kepada uh, Al Abbas bin Abdul Muttalib ya. Al Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya kemudian dari Abdul Muttalib ini lahirlah Abdullah bin Abdul Muttalib baru kemudian lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah secara singkat, secara singkat dan ringkas tentang silsilah Uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Musay bin Kilab yang merupakan keturunan dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Kita kembali kepada kisah dari uh, Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Amr bin Khuzai, uh, Amr bin Luhai al-Khuzai, sebagaimana tadi anda jelaskan bahwasanya Khuza'ah yang merupakan kabilah datang dari Yaman yang telah berhasil mengusir kabilah Jurhum, ya, mereka menguasai Ka'bah sekitar 300 tahun atau sekitar 500 tahun dan mereka adalah kaum yang buruk ya. Ya, mereka pengaturan mereka terhadap Ka'bah pengaturan yang sangat buruk. Ya. Bahkan pertama kali terjadi penyembahan terhadap berhala yaitu di zaman di zaman mereka. Sebabnya karena pimpinan mereka yang bernama Amr bin Luhay al-Khuzai. Dia ini uh, eh, satu saat dia dianggap ulama oleh uh, kabilah Khuzah, menganggap bahwasanya Amr bin Luhay al-Khuzai pimpinan mereka adalah seorang wali dan seorang alim. Suatu saat Amr bin Luhay ini berangkat menuju Syam, pergi bersafar ke negeri Syam. Ya, dan di sana dia mendapati Al-Amalik, yaitu orang-orang Arab, suku-suku Arab yang lain yang terdapat di negeri Syam. Tepatnya di sebuah tempat yang nama Al-Balqa yang sekarang uh, terdapat di negeri Urdun. Ya. Dia datang ke situ. Ternyata dia dapati orang-orang di sana, orang-orang Amalik, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Dan Amr bin Luhai ini sengaja datang ke negeri Syam Kenapa? Karena dia mencari barokah di negeri Syam. Negeri Syam ini tempatnya turunnya para nabi. Para nabi-nabi kebanyakan di negeri Syam. Kita tahu bahwasanya kita kembali ingatkan para pendengar sekalian bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Ambia, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua putra, yang satu bernama Ishak Nabi Ishak alaihissalam, yang satu bernama Nabi Ismail alaihissalam seluruh nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh nabi merupakan keturunan Nabi Ishak alaihissalam kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada nabi yang lain yang merupakan keturunan Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam seluruhnya merupakan keturunan Nabi Ishak kemudian Yakub, kemudian ada Daud, ada Ismail dan uh, Daud, kemudian Musa dan Isa dan selainnya merupakan keturunan Nabi Nabi Ishak. Oleh karena dikenal dikenallah Nabi Ibrahim dengan nama Abul Anbiya, uh, bapak uh, bapak para nabi. Dan kebanyakan nabi-nabi tersebut tinggalnya di Syam, ya. Kebanyakan nabi-nabi tersebut seperti Nabi Yakub tinggalnya di Syam. Oleh karena itu uh, Amr bin Luhay al-Khuzai ya, dia pun pergi negeri Syam, ke negeri Syam, tempatnya di Balqa untuk mencari barokah. Ternyata dia dapati orang-orang di sana menyembah berhala. Maka dia pun bertanya kepada mereka, apa ini berhala-berhala yang kalian sembah? Kata mereka, orang-orang di sana mengatakan, di negeri Syam mengatakan, ini adalah sembahan-sembahan kami. Nastansiruhum suruna. Kami minta tolong kepada mereka, berhala-berhala kami, sembahan-sembahan kami, maka sembahan-sembahan kami pun menolong kami. Nastamtiruhum tirunan. Kami minta agar mereka menurunkan hujan, ternyata mereka pun menurunkan hujan. Hebat kata Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini berhala-berhala yang hebat. Akhirnya dia minta hadiah satu meminta hadiah sebuah patung dari mereka. Akhirnya diberilah kepada mereka memberi hadiah kepada Amr bin Luhai al-Khuzai sebuah patung yang bernama Hubal. Akhirnya Amr bin Luhai al-Khuzai ini membawa Hubal dari negeri Syam, dia taruh di Ka'bah di kota Mekah. Setelah itu dia pun memanggil seluruh kaum yang ada di kota Mekah, orang-orang Khuza'ah dari kabilah Khuza'ah dan seluruh penduduk Mekah untuk menyembah berhala ini. Mereka pun kaget ya, karena mereka sama sekali tidak pernah terbetik dalam mereka, di benak mereka kesyirikan. Memang benar Jurhum, kabilah Jurhum melakukan kemaksiatan. Terjadi perzinahan, terjadi perampokan, pencurian, kezaliman. Demikian juga Bani Khuza'ah juga melakukan, kabilah Khuza'ah juga melakukan kemaksiatan perzinahan, perampokan, pencurian, pembunuhan. Namun tidak pernah mereka melakukan kesyirikan. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Yang pertama kali mengenalkan mereka kepada kesyirikan adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang telah membawa patung Hubal dan negeri Syam menuju ke kota Mekah. Setelah dia mendatangkan patung Hubal, diletakkan di Ka'bah, maka dia pun memanggil orang-orang yang ada di Mekah untuk menyembah berhala ini. Mereka pun bertanya, apa ini? Wahai Amr bin Luhai Al-Khuzai, apa yang kau bawa ini? adalah patung. Ada apa dengan patung tersebut? Maka dia mengatakan patung ini kalau kita minta tolong kepada dia, dia akan menolong kita. Dan kalau kita minta dia menurunkan hujan, maka dia akan turunkan hujan bagi kita. Wah, akhirnya mereka kagum dengan perkataan Amr bin Luhail al-Khuzai. Kenapa? Karena Amr bin Luhail al-Khuzai adalah pimpinan kabilah mereka. Kemudian kedua, mereka menganggap Amr bin Luhail al-Khuzai adalah orang alim, orang seorang wali. Apatah lagi ternyata patung ini dibawa dari Negeri Syam yang terkenal merupakan tempat tinggalnya para rasul dan para nabi. Akhirnya mereka pun menyembah uh, berhala ini, menyembah uh, uh, uh, patung Hubal. Oleh karena itu, disitulah kenapa disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai, yaitu Amr bin Luhai, yajurru qusbahu finnar." Aku melihat dia melihat Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, dia telah menyeret isi perutnya yaitu eh, apa namanya tali pusatnya apa eh, usus-ususnya dia seret di api neraka. Karena awal man sayyib sayyab sawaib. Dialah orang yang pertama kali telah melakukan bid'ah saibah. Ya, bid'ah saibah yang di, telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang eh, macam-macam onta yang merupakan bid'ah yang dilakukan oleh khurafat yang dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ya. Yaitu sa'ibah yaitu uh, seekor unta betina yang tidak boleh ditunggangi sama sekali karena telah melakukan sesuatu. Jadi unta ini tidak boleh ditunggangi. Ya. Dan disebut dengan sa'ibah. Yang pertama kali melakukan bid'ah sa'ibah atau khurafat saibah ya. Unta ini disucikan, tidak boleh ditunggangi adalah Amr bin Luhal Khuzai. Dia yang pertama kali ke kesyirikan dan juga melakukan kebid'ahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW melihat dia dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyeret ususnya di api neraka. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq eh, dengan hadis yang dengan sanad yang sahih atau sanad yang hasan ya. Dia menjelaskan dengan lebih tafsil, lebih terperinci. Kata uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ibn Ishaq, Innahu kana awwala man ghayyara Ismail. Kata Nabi Alaihi SAW, si Amr bin Luhai al-Khuzai ini, inilah orang yang pertama kali telah merubah agama Nabi Ismail. Fanasabal authan. Dia telah membangun patung-patung. Ya. al bahira. Dia juga telah melakukan bid'ah bahira. Sama bid'ah yang berkaitan dengan onta-onta yang disucikan. Wasayyab sa'iba ya, sama berkaitan dengan onta-onta yang uh, disucikan. Demikian juga wasilah dan ilhami. Seluruhnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan onta-onta yang disucikan. Ya. Oleh karena itu dengan tegas dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Amr bin Nuhail al-Khuzai dialah orang yang pertama kali datang dengan kesyirikan dan datang dengan bid'ah dan khurafat kesyirikan dengan mendatangkan patung untuk disembah sebagai sarana perantara antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan khurafat dengan mensucikan uh, sebagian onta-onta. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu setelah itu uh, banyaklah terjadi penyembahan berhala di negara Arab, di negeri Arab. Di jazirah Arab banyak terjadi penyembahan berhala, penyembahan terhadap berhala-berhala terhadap patung-patung yang semua itu mereka mendapat uh, inspirasi dari perlakuan Amr bin bin Luhai al-Khuzai. Ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Bahkan setiap rumah biasanya ada patung untuk disembah. Setiap rumah mesti ada patung untuk untuk disembah. Yang anehnya di antara patung-patung yang disembah di Ka'bah di kota Mekah, ya, disembah oleh orang-orang penghuni kota Mekah baik dari Khuza'ah ataupun orang-orang Quraisy yang mengikuti agama agama dari Amr Eh, bin Luhai Al-Khuzai, mereka juga menyembah dua dua patung. Yang dua patung ini namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Bagaimana kisah patung ini? Selain Hubal, patung yang didatangkan dari negeri mereka menyembah juga dua patung yang bernama Isaf dan Nailah. Ternyata Isaf dan Nailah ini adalah seorang lelaki dan seorang wanita yang melakukan perzinahan dalam Ka'bah dari kabilah Jurhum. Ya. Jadi di tatkala Eh, Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum, ternyata ada dua orang yang melakukan perzinahan. Seorang laki yang bernama Isaf dan seorang wanita yang bernama Nailah. Mereka melakukan perzinahan dalam Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun merubah mereka menjadi patung, merubah mereka menjadi patung. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma zilna nasma'u anna isafan wa na'ilatan kana rajulan wa imra'atan min jurhum ahdatha fil Ka'bah famasakhum Allahu hajarain." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami terus mendengar kisah tentang Isaf dan Nailah, yaitu seorang laki-laki, seorang laki dan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang mereka melakukan perzinahan dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun merubah mereka menjadi dua batu. Subhanallah ternyata dua batu ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang penghuni penghuni Mekah. Ya. Karena mendapat inspirasi dari Amr bin Luhay al-Khuzai yang telah membawa kubah dari dari uh, Syam. Sebelumnya tidak disembah dua patung ini. Yang anehnya, dua patung inilah dua uh, patung dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang telah Allah rubah menjadi menjadi patung. Bukan patung orang soleh. Bukan patung seorang wali, tapi patung pelaku ke, pelaku kemaksiatan. Namun karena letaknya dalam Ka'bah, setan pun membisikan bisikan dan menghembuskan syubhat, akhirnya mereka pun menyembah patung pelaku kemaksiatan, yaitu e, Isaf dan Nailah. Dan hampir seperti saya katakan tadi, hampir setiap rumah ada ada patung. Tatkala orang-orang Arab mereka ingin bersafar, sebelum mereka bersafar yang pertama kali mereka lakukan adalah mengusap patung. Dan tatkala mereka kembali dari safar, yang pertama kali mereka lakukan juga adalah mengusap patung. Bahkan kalau mereka tidak mendapat patung, tidak mendapat batu untuk dijadikan sebagai sesembahan, mereka ambil tanah, ambil pasir untuk dibentuk sebagai patung, sebagai batu. Sebagaimana eh, eh, di, di, disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Raja al di sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, dia menyebutkan Kunna fil jahiliyah idza lam najid hajaran jama'na juzwatan min at-turab wa bisyati fahalabnaha alaihi thumma tufna biha. Kata dia, kata sahabat ini, kami dulu di zaman jahiliyah. Kalau kami ingin menyembah sebuah batu, kami tidak dapat batu, maka kami pun mengambil pasir. Kami kumpulkan pasir, kami bentuk. Setelah kami bentuk pasir seperti pasir tadi kami bentuk, kami kumpulkan seperti batu, kami pun mendatangkan eh, mendatangkan seekor kambing Kemudian kami memerah susu kambing tersebut dan untuk menumpahkan susunya di atas batu tadi supaya agak di atas pasir tadi supaya agak mengeras bisa dibentuk seperti batu. Setelah e, menumpahkan susu di pasir tadi kami pun tawaf memutari memutari batu tadi. Ya, subhanallah karena saking semangat mereka untuk beribadah kepada batu akhirnya kalau tidak ada batu pun mereka pasir yang mereka dapatkan mereka jadikan batu untuk untuk disembah. Dan itu tersebar di negara Arab ya, di Jazirah Arab. Hampir setiap kota ada patung khusus yang disembah ya. Hampir setiap kota ada patung khusus, patung khusus yang disembah. Bahkan patung-patung yang dahulunya terdapat di kaum Nabi Nuh ya. Patung-patung yang dahulunya terdapat di kaum Nabi Nuh juga masih ada sampai di zaman Nabi sampai di zaman kaum Quraisy ya. لا تذرون wa ولا تذرون wa ولا سواعا ولا yauqa wa nasra. Yang kelima patung ini Wat Suwa ya Yauk Nasra ternyata ada juga disembah di Jazirah Arab. Yang disebut oleh ahli sejarah tatkala terjadi e, banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam patung-patung tadi ikut banjir. Namun sampai di Jazirah Arab datanglah setan kemudian bisikan kepada orang maksudnya ada patung-patung tersebut Uh, pada uh, pada lokasi-lokasi tertentu. Akhirnya mereka pun mendapatkan patung-patung tadi, akhirnya mereka sembah patung-patung tadi. Bahkan patung-patung sejak zaman Nabi Nuh pun disembah di Jaziratul Arab. Ya. Ikhwani fillah wa azani Allah wa ya. Namun lucunya demikianlah orang-orang Arab ya. Tatkala mereka sudah terjerumus dalam kesyirikan, terkadang otak mereka tidak mereka pakai. Terkadang otak mereka tidak mereka pakai. Sehingga di antara mereka ada yang membuat patung dari dari tamar, dari korma. Tatkala dia lapar, dia pun makan. Dia pun makan patung tersebut. Dia pun makan patung-patung tersebut. Ini suatu hal yang sangat sangat lucu. Oleh karena itu disebutkan dalam eh, satu syair tatkala mengejek Bani Hanifah, ya. Bani Hanifah ini, kabilah Hanifah ini dia memiliki uh, sebuah patung yang mereka buat sendiri dari makanan. Tatkala mereka ditimpa rasa lapar, mereka pun makan Tuhan mereka. Disebutkan dalam sebuah syair akalat rabbuha hanifatu min ju'in qadimin biha wa min i'wazin ya. Hanifah mereka telah makan Tuhan mereka sendiri. Kenapa? Karena rasa lapar yang mereka derita. Karena rasa lapar yang mereka derita. Akhirnya uh, Tuhan mereka sendiri mereka mereka makan. Demikian juga kisah seorang uh, Arab yang dia uh, ingin menyembah sebuah patung. Tatkala dia datang ingin menyembah sebuah patung, dia dapati ada dua ekor serigala yang datang e, ke arah patung tadi. Apa yang terjadi oleh serigala tersebut? Dua ekor anjing tadi. Ternyata dua ekor anjing tadi kencing di atas patung tadi. Kencing di kepala patung tadi. Maka dia pun kaget. Dia berkata, Arabun yabulu sa'labani birasihi. Laqad dhalla man balat alaihi sa'alibu. Apakah ada Tuhan? Yang dikencingi oleh dua ekor anjing. Sungguh terhina orang atau sungguh terhina Tuhan yang dikencingi oleh eh, anjing-anjing. Uh, anjing -anjing. Hanya dia pun berpikir, kok oh, ada Tuhan seperti ini. Ya. Namun demikianlah karena kebodohan, kejahilan yang ada pada mereka sehingga akhirnya mereka tetap menyembah berhala ya e, dan melakukan kesyirikan demikian juga khurafat yang tersebar di eh, orang-orang e, Arab. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa di antara khurafat yang tersebar di negeri Arab yaitu khurafat tentang tatoyur. Tentang tatoyur yaitu mereka mengkaitkan nasib sial dengan uh, apa yang terjadi, dengan suara, dengan nama-nama, dengan perubahan alam, dengan kejadian alam, mereka kaitkan nasib sial dengan hal-hal tersebut. Oleh karenanya orang-orang Arab dahulu tatkala mereka ingin bersafar, mereka pergi ke burung, sekumpulan burung. Kalau mereka atau seekor burung, kalau mereka usir burung tadi dan burung tadi terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan safar mereka. Dan jika ternyata burungnya diusir malah lari ke sebelah kiri, mereka tidak jadi bersafar. Mereka mengatakan ini tasyaum, ini adalah nasib sial. Kenapa? Burungnya tatkala diusir lari ke kiri. Demikian juga eh, tatkala dengan nama-nama ada namanya yang kurang bagus mereka ah ini nama ini tidak baik dan ini akan mendatangkan nasib sial. Demikian juga pernikahan mereka tidak menikah kecuali pada bulan-bulan tertentu dan tidak mau menikah pada bulan-bulan tertentu. Misalnya bulan Syawal mereka tidak mau. Saya tidak kita tidak mau menikah bulan Syawal. Kenapa? Bulan sial. Itu tersebar di negeri negara Arab, bentuk-bentuk kesyirikan. Ikhwani fil fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengenal jenis-jenis kesyirikan yang tersebar di negara di negeri Arab. Jangan sampai ternyata kesyirikan-kesyirikan tersebut masih ada uh, di zaman sekarang dan masih banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Dengan kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di zaman dahulu, kita akan semakin sadar bahwasanya kesyirikan itu ternyata masih ada terus bahwasanya dakwah kepada tauhid masih terus dibutuhkan. Dakwah tauhid yang disebut oleh orang adalah dakwah kuno yang memang merupakan dakwah kuno yang di, di apa didakwahkan oleh para nabi dari dahulu sampai sekarang. Demikian juga para pengikut para nabi terus mendakwahkan tauhid karena memang kesyirikan masih terus tersebar. Kemudian di antara kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab kalau kita lihat dari kehidupan kemasyarakatan mereka ya itu di antaranya adalah perzinahan yang mereka lakukan ya Betapa banyak persinahan yang mereka lakukan. Selain persinahan, e, mereka minum minum khamar, kemudian mereka juga main judi, ya. kemudian e, membunuh anak-anak mereka. Kerusakan-kerusakan yang sangat banyak yang telah mereka lakukan. Seagar ada gambaran kepada kita bagaimana rusaknya Jazirah Arab tatkala itu sebelum diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jenis-jenis pernikahan yang mereka lakukan sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya Aisyah menyebutkan ada empat model pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab ya yang pertama pernikahan biasa yang sebagaimana uh, seorang laki-laki menikah dengan dengan seorang wanita dengan adanya adanya wali ini tentunya tidak mengapa ada pernikahan jenis kedua jenis kedua itu bagaimana yaitu seorang laki-laki Eh, menikah dengan seorang istri, seorang wanita. Kemudian tatkala wanita tersebut suci dari haidnya dan sang lelaki belum berhubungan dengan istrinya, maka sang suami ini pun menyuruh istrinya untuk pergi ke laki-laki lain, untuk tinggal tidur bersama laki-laki lain, untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, sampai akhirnya hamil. Kalau sudah hamil baru dibawa pulang ke rumahnya. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya. Istrinya sendiri dengan ridho suaminya dibiarkan istrinya untuk berzina dengan laki-laki lain ya. yang mereka sebut adalah pernikahan ya. mereka namakan adalah pernikahan orang-orang Arab dahulu menamakan ini pernikahan padahal perzinahan yang sangat uh, tanpa ada rasa cemburu tanpa ada rasa ghirah sama sekali dari dari suaminya kemudian juga di antara kerusakan yang terjadi ada yang namanya dengan uh, pernikahan rahat apa itu pernikahan rahat yaitu sekitar 9 orang atau 8 orang laki-laki mereka berkumpul mendatangi seorang wanita kemudian mereka bersetubuh dengan wanita tersebut rame-rame Akhirnya wanita tadi nanti hamil, kemudian punya anak, maka wanita tadi terserah milih yang mana dari antara yang sembilan orang tadi semuanya dipanggil dan sang wanita berhak memilih mana yang pantas menjadi ayah dari uh, uh, bayi yang di, yang dikandungnya tadi. Ini jenis menikah eh, uh, menikah yang yang ketiga. Kemudian jenis pernikahan yang keempat yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu seorang wanita pezina yang dia tatkala ingin dizinai maka dia pun masang bendera di rumahnya. Ya, dia pun masang bendera di rumahnya. Tatkala dia pasang bendera di rumahnya, maka banyak lelaki pun berdatangan untuk berzina dengan wanita ini. Untuk berzina dengan wanita ini. Jika sang wanita sudah melahirkan anaknya, maka wanita tadi melihat mana di antara laki-laki yang telah berzina dengan dia yang paling mirip dengan yang paling mirip dengan uh, anaknya tadi. Ya, itulah akan menjadi bapak dari sang anak. Inilah jenis-jenis kerusakan terjadi di Arab, perzinahan yang terjadi di Arab dan tersebar di Jazirah Arab tatkala itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Bukan cuma itu. Mereka juga menikahi kakak beradik. Ya. Seorang wanita dan adiknya dinikahi sama seorang lelaki. Kakak beradik dinikahi oleh seorang lelaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anta jima'u bainal ukhtain ya illa ma qad salaf dan tidak boleh kalian menggabungkan antara dua kakak beradik wanita untuk dinikahi kecuali yang telah terjadi di zaman di masa lampau Bahkan bukan cuma ada kakak beradik yang dinikahi, istri dari bapaknya pun dia nikahi. Kalau bapaknya menikahi seorang wanita, kemudian bapaknya meninggal, maka sang anak menikahi istri dari bapaknya. Dan ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Kemudian masalah perceraian, ya. Dahulu orang-orang Arab mereka tidak mencerai, tidak ada batas dan tidak ada iddah. Dia kalau sudah jengkel sama istrinya dicerai. Kapan dirujuknya nggak dirujuk-rujuk sampai lama-lama sekali. Kasihan sang sang wanita. Tidak tidak dibatasi dengan tiga kali suci tidak. Kalau sekali dicerai tidak dikembali-kembalikan. Terserah kapan mau rujuk. Kemudian bisa jadi seorang wanita dicerai sampai sepuluh kali, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Yang ini semuanya akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam firman-Nya at-talaqu Ya, cerai itu cuma dua kali. Kalau sudah cerai yang ketiga kali, maka telah jatuh Eh, tolak al-bain ya. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu eh, wa taala. Kemudian eh, tatkala kita bicara tentang kerusakan yang terjadi di jazirah Arab, bukan berarti mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak ya. Mereka masih memiliki kebaikan. Oleh karena itu masih ada sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka lakukan kita dapati orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, penduduk Mekah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Mereka juga berhaji, ya mereka juga beriktikaf, mereka juga bersedekah, mereka juga berpuasa wajar. Kenapa? Karena masih ada sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Masih ada sisa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka pun masih melakukan ibadah haji meskipun talbiahnya mereka rubah. Ya, talbiyahnya mereka rubah. Yang dahulu Nabi Ibrahim tatkala bertalbiyah, Nabi Ismail tatkala berhaji dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, dulu talbiyahnya para nabi dan orang-orang yang bertauhid labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku penuhi panggilan Kau ya Allah labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah tidak ada syarikat bagi engkau. Mereka rubah orang-orang kafir Quraisy mereka rubah talbiyah mereka. Mereka tambah dengan kalimat illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Kecuali syarikat yang diizinkan oleh engkau hai Allah dan yang engkau menguasai mereka dan mereka tidak memiliki apa-apa ya. Bayangkan dia perhatikan tabiahnya orang kafir Quraisy, awalnya tauhid namun akhirnya kesyirikan. Di awal baik Allahumma la labaik la syarika la baik Ya Allah aku kami penuhi panggilan Engkau ya Allah tidak ada syarikat bagi Engkau. Ini tauhid jelas. Namun mereka tutup dengan kesyirikan. Illa syarikan huwalak malak. Mereka tambah-tambah dalam zikir. Namun tambahan tersebut berisi kesyirikan. Yang artinya kecuali syarikat, syarikat yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai mereka dan mereka tidak menguasai apa-apa. Lihat bagaimana mereka masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syarikat yang mereka ambil, sesembahan yang mereka ambil, mereka yakini tidak memiliki apa-apa, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Sembahan-sembahan tersebut hanyalah sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang perkataan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Sembahan-sembahan kami ini, berhala-berhala kami ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu terjadi uh, bid'ah dan kesyirikan dalam ibadah-ibadah yang dahulunya murni berisi tauhid seperti ibadah haji. Contohnya juga masalah tawaf ya. Orang-orang tatkala itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, mereka datang kemudian tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Sampai ada seorang wanita yang tawaf dalam keadaan telanjang kemudian uh, dia malu sambil menutupi kemaluannya. Kemudian sambil berkata, "Al-yauma yabdu ba'dahu aw kulluhu." Fama bada minhu fala uhillu. Tatkala dia bertolak sambil menutup eh, kemaluannya dia berkata, "Hari ini nampak uh, sebagian atau seluruhnya," kata dia. Sebagian aurat nampak atau seluruhnya kelihatan. Dan apa yang nampak saya tidak halalkan sama sekali, tidak salahkan orang lain untuk melihat. Namun demikianlah terjadi kerusakan di uh, Ka'bah dan terjadi kesyirikan di Ka'bah sendiri ada patung Hubal, ada patung Isah dan dan Nailah. Namun uh, ini menunjukkan masih ada sisa ibadah yang telah meskipun telah dirubah telah terjadi bid'ah ataupun khurafat atau kesyirikan namun ibadah pengagungan terhadap Allah masih masih ada. Demikian juga orang-orang Arab terkenal dengan uh, sifat yang lain seperti sifat karom. Mereka sangat baik ya, sangat memuliakan tamu. Sampai bisa jadi bisa jadi uh, seorang yang di rumahnya tidak ada kecuali hanya seekor onta. Yang onta tersebut mereka hidup dari onta tadi, susunya mereka ambil ya, setiap hari mereka minum dari susu dari onta tersebut ya. Seakan-akan kehidupan mereka mereka topangkan kepada onta ini. Namun jika datang seorang tamu dari luar kota yang mungkin mereka tidak kenal, mereka rela untuk menyembelih onta tadi untuk memuliakan sang tamu. Dan ini terkenal di orang-orang Arab. Ya, terkenal di orang-orang Arab. Oleh karena itu tadi kita katakan bahwasanya eh, apa namanya di antara kerjaan atau yang dilakukan kerjaan dilakukan oleh orang-orang Quraisy yaitu adalah sikoya dan rifada. Apa itu sikoya? Sikoya yaitu memberi minuman kepada jemaah haji. Dan rifada yaitu menyembelih sembelihan, menyembelih binatang untuk diberikan kepada jemaah haji. Luar biasa akhlak mereka. Datang jemaah haji dari jauh dari luar kota, datang ke kota Mekah, mereka jamu dengan berikan minuman kepada mereka, dengan menyembelih uh, sembelihan kambing atau unta diserahkan kepada mereka. Yang mereka sangat membanggakan hal ini. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yasawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Eh, ya, apakah orang-orang kafir Quraisy tersebut ya? Tatkala mereka memberikan minuman kepada jamaah haji dan beri makanan kepada jamaah haji dan mengatur uh, mengatur uh, mengurus Masjidil Haram Apakah sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah? Tentunya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Jadi mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, ya. Kebaikan yang mereka lakukan, memberi minum kepada jamaah haji, memberi makan kepada jamaah haji. Namun kata Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar dari Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran bagaimana kondisi uh, Arab tatkala itu ya. Kondisi Arab tatkala itu jazirah Arab tatkala itu yang berisi kerusakan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Jazirah Arab di atas kezaliman, di atas zulumat, dalam kegelapan, kesyirikan, khurafat, perzinahan, minum khamar, pernikahan yang eh, tidak tidak tidak benar ya, apa pembunuhan, pertempuran, peperangan, terjadi kezaliman yang sangat banyak. Ya. Bahkan eh, sebagaimana yang tadi anak sebagian anak lupa anak lupa sampaikan, mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Anak-anak wanita mereka mereka kuburkan hidup hidup. Wa'dul banat mereka menguburkan anak-anak wanita mereka masih hidup mereka kuburkan. Ya. Kenapa? Karena malu kalau punya punya anak seorang wanita. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, kalau dikabarkan kepada seorang di antara mereka bahwasanya yang lain anak perempuan, maka langsung sedih, sedih. Ayusiku ala hunin am yadusuhu biturab. Ya. Ini saya punya anak wanita sekarang, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bunuh sekarang, saya kuburkan hidup-hidup atau saya tunggu, ya? Tunggu nanti. Nanti baru dibunuh, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apa sebutkan ya? Tatkala anak-anak eh, uh, eh, uh, kenapa mereka dikubur? Anak wanita kenapa dikubur? Apa kesalahan mereka? Ini dilakukan oleh orang-orang Arab. Asalnya disebutkan dalam hari sejarah bahwasanya ada uh, kabilah Rabi'ah. Kabilah Rabi'ah uh, di antara kabilah-kabilah Arab, mereka terjadi peperangan dengan kabilah yang lain. Terjadi peperangan dengan kabilah kabilah yang lain. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang sangat sengit, yang akhirnya putri dari raja dari pimpinan kabilah Rabi'ah ini ditawan oleh kabilah yang lain. Ditawan oleh kabilah yang lain. Ya. Dan biasanya kalau kabilah yang lain sudah menawan seorang wanita, ada kebaikan di antara mereka, mereka tawarkan. Kamu wahai wanita, mau kembali kepada ke kabilahmu atau kau mau menetap sama laki-laki yang telah menawanmu. Ternyata putri dari kabilah Rabi'ah ini dia tidak milih kembali kepada Rabi'ah, milih kepada laki-laki yang telah menawan dia. Mungkin karena suka kepada laki-laki yang telah menawan dia, akhirnya dia pun milih untuk tinggal bersama laki-laki yang telah menawan dia. Ya, tidak kembali kepada ayahnya, tidak kembali kepada kabilahnya. Hal ini akhirnya menjadi aib yang sangat besar bagi kabilah Rabi'ah. Akhirnya pimpinan dari kabilah Rabi'ah dia bersumpah kalau saya punya anak wanita, saya akan bunuh mereka. Kalau saya punya anak wanita, saya akan bunuh. Kenapa? Karena saking sangat malu dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya. Dan ternyata kodarullah anaknya lebih dari 10 semuanya wanita, ya. Dia kemakan sumpahnya, anaknya lebih dari sepuluh, semuanya wanita. Akhirnya dia pun semua anaknya pun dia kubur hidup-hidup. Dia kubur hidup karena untuk menghilangkan rasa malu. Karena apa namanya? E, keangkuhan yang dia miliki karena malu karena putrinya tadi adalah berkhianat meninggalkan dia bahkan memilih laki-laki yang melawan dia. Akhirnya setiap anak wanita yang lahir dia dia kuburkan. Akhirnya ini pun menjadi Arab menjadi adat di, di bangsa Arab. Menjadi adat di jazirah jazirah Arab. Bahkan merupakan kebanggaan ya kalau ada seorang yang membunuh anaknya. Malu kalau ada anak perempuannya, dia pun bunuh. Kalau sudah bunuh dia bangga. Sampai ada seorang sahabat pernah uh, bercerita kepada Nabi SAW apa yang telah dilakukan di zaman jahiliyah. Tatkala dia punya seorang anak wanita, maka dia biarkan anak wanitanya pun hidup sampai usia mungkin lima tahun atau tujuh tahun atau berapa tahun ya sebelum dewasa. Maka tatkala sudah kelihatan cantik anaknya, kemudian mulai datang orang-orang ingin mengkhidbah anak putrinya, maka dia pun timbul hamiyah dalam dirinya. Keangkuhan dalam dirinya. Dia ingin mengubur putrinya ini. Dia ingin mengubur putrinya ini. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya, Albisiha wa zayyiniha. Ya, ya hiasilah uh, putri kita ini dan pakaikan pakaian yang bagus. Sang ibu pun bertanya, mau bawa kemana? Ya, ibunya sudah curiga, karena itu kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau punya anak perempuan, ada dua cara bunuhnya. Pertama langsung dibunuh, yang kedua dibiarin dulu sampai gede. Kalau sudah gede baru dihias, dipakai baju yang indah baru dibunuh. Akhirnya tatkala sang suami sahabat ini ingin anaknya dihiasi, dipakaikan pakaian yang bagus, maka sang ibu curiga, mau apa, kamu apakan putri kita ini? Apakah kata-kata sahabat ini kita akan mengunjungi sebagian kerabat kita. Ingin mengunjungi sebagian kerabat kita. Akhirnya sang ibu pun mengambil sumpah dari sahabat ini. Istrinya mengambil sumpah, jangan sampai terjadi sesuatu. Jangan sampai kau bunuh putri kita. Jangan sampai akhirnya sahabat ini pun mengambil sumpah tadi. Setuju dengan sumpah tadi dan berjanji tidak akan mencederai, menciderai anaknya sama sekali. Akhirnya dia pun bawa putrinya yang telah berhias dengan dengan pakaian yang indah, kemudian uh, dengan dimaca, diberi hiasan. Kemudian dia bawa putrinya tadi seakan-akan akan pergi ke kerabat dia, ternyata dibawa ke sebuah sumur. Kalau dibawa ke sebuah sumur, tatkala sampai di sumur, maka sang putri pun sadar, ahasat dia sadar. Dia rasa tahu bahwasanya ayah ini akan bunuh dia. Maka dia pun ingatkan kepada ayahandanya, kepada sahabat ini. Wahai ayahanda, ingatkah dengan janji yang telah kau berikan kepada ibu, kepada ibu, ya, kepada istrinya maksudnya, kepada istri dari sahabat ini. Maka tatkala sahabat ini melihat anaknya mulai menangis, dia pun kasihan kepada anaknya, kasihan kepada putri. Anak sendiri darah darah dagingnya sendiri. Namun tatkala pandangannya dialihkan ke ke sumur, timbul lagi hamiyah, timbul lagi keangkuhan. Bagaimana ini adalah adat kita, adat orang Arab. Kalau punya anak perempuan harus dibunuh dan ini kebanggaan. Kalau anak tidak dibunuh malu, putri tidak dibunuh malu. Maka dia pun ingin melemparkan anaknya ke dalam dalam dalam sumur tadi. Tatkala anaknya menangis, dia pun sedih lagi. Tidak jadi dia. Anaknya menangis ingatkan kepada kepada janji yang telah diberikan kepada ibunya Sahabat ini pun kasihan melihat anaknya, putrinya sendiri yang merupakan darah dagingnya. Namun tatkala pandangannya lagi dialihkan kepada kepada sumur, timbul lagi eh, apa namanya kesombongan yang ada dalam dirinya, keangkuhan yang ada dalam dirinya. Akhirnya dia pun nekat melemparkan anaknya dalam dalam sumur tadi. Sementara sang putri terus menangis, kemudian tastaghith, minta tolong, minta tolong sampai akhirnya meninggal, meninggal dunia. Subhanallah. Sampai ah, sampai kerusakan seperti itu terjadi di bangsa di bangsa Arab tatkala eh, eh, di zaman itu di Jazirah Arab. Dari kesyirikan, khurafat, bid'ah, perzinahan, bunuh anak sendiri. Itulah kondisi di mana Jazirah Arab sebelum diturun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut dalam hadis bahwasanya inna allah makata ya Allah Subhanahu wa murka kepada penduduk manusia seluruhnya. Arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada bangsa Arab dan juga seluruhnya. Karena tatkala di sebelum Nabi Muhammad diutus di seluruh di seluruh dunia ini terjadi kesyirikan. Baik di India, baik di mana-mana terjadi penyembahan terhadap kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih kerusakan yang terjadi di jazirah Arab. Sehingga Allah murka kepada mereka semua ila baqaya min ahlil kitab kecuali sebagian orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa alaihi salam itu yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa namun akan tetapi secara keseluruhan di dunia ini terlebih-lebih lagi jazirah Arab uh, terjadi kesyirikan kerusakan baik dari sisi akhlak dari sisi sosial kemasyarakatan kerusakan yang terjadi maka tatkala itulah pantaslah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang insya Allah akan kita lanjutkan Eh, Sirah Nabawiyah pada pertemuan pekan berikutnya. Demikian saja. Uh, kurang dan lebihnya anak mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, uh, eh, anak persilahkan. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi di kesempatan siang hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillah yakum, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustadz di kesempatan siang hari ini seputar permasalahan yang dikaji anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa juga dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum. Nah, terputus. Kami berikan kesempatan yang berikutnya e, dari pesan singkat yang sudah masuk dari saudara Teguh e, berkaitan dengan e, pembahasan e, sedikit dari e, materi tauhid yang tadi Ustadz jelaskan. E, ada sebagian manusia yang sering mengatakan bahwasannya nasib seseorang tidak akan berubah kecuali oleh dirinya sendiri yang merubah. Apakah ini e, juga masuk ke dalam Eh, eh, keyakinan yang batil sebagaimana yang dibawa oleh orang-orang Arab ataukah bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Uh, itu ada perkataan seperti ini merupakan kalimat yang mujmal ya, yang masih masih global perlu kejelasan apa maksud dari perkataan ini karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya apa? Semua takdir telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan dalam banyak hadis dan banyak ayat, barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa ingin mendapatkan kesengsaraan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ingin mendapatkan eh, mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang termaktub dalam sunatullah yang telah terjelaskan dalam sunatullah dijelaskan dalam ayat dan hadis-hadis Nabi maka hendaknya dia merubah dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah akan berikan kebahagiaan pada dia ya kalau maksudnya seperti ini maka ini tidak mengapa bahwasanya nasib seorang berubah yang berubah dirinya sendiri artinya dia berusaha untuk mengambil sebab sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan sebab dan telah menciptakan akibat ya Allah telah menjelaskan barang siapa yang menempuh sebab ini bertakwa kepada Allah, maka akibatnya adalah kebahagiaan dan keindahan. Dan barang siapa yang mengambil sebab yang lain, melakukan kemaksiatan, maka akibatnya adalah e, kesengsaraan. Maka barang siapa yang sekarang berada dalam kemaksiatan, berada di kesengsaraan, ingin merubah nasibnya, maka hendaknya dia menempuh sebab yang benar yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan. Perubahan dia dari kemaksiatan menjadi kebaikan atau kebaikan menjadi kemaksiatan seluruhnya telah tercatat di Lauhil Mahfuz seluruhnya telah tercatat di Lauhil Mahfud yang di Lauhil Mahfud itu tidak bisa dirubah sama sekali dan tidak akan berubah dan tidak akan berubah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala khamsina alfasana qabla ayyukhluqa samawati wal ard telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang ada seorang boleh merubah e, nasibnya artinya berusaha melakukan sebab yang baik untuk beroleh kebahagiaan dan kita ingat bahwasanya perubahan dia sendiri dari keadaan buruk berusaha mengambil sebab yang baik itu semua sudah dicatat dalam lauhil mahfud yang tidak pernah berubah. Nah, terima kasih dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon yang uh, kami terima di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, eh, terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya di eh, kesempatan saat ini di 0218236543. Dari Ustaz dari Abu Ahmad di Pasar Minggu yang bertanya melalui pesan singkat kembali. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ahlul fatrah itu? Apakah zaman sekarang masih ada ataukah Eh, sebelum uh, zaman diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Uh, kemudian uh, ada dari pertanyaan yang lain dari Bapak Abu Naswa di Bekasi yang bertanya bahwasanya tidak ada suatu kaum kecuali Allah uh, beri, uh, utus orang utusan untuk uh, memberikan uh, dakwah kepada tauhid. Lalu bagaimana atau apakah hikmah yang bisa kita petik karena uh, dari sekian banyak nabi ataupun rasul hanya diambil dari tanah Arab saja. Bagaimana dengan tanah-tanah yang lainnya di luar Arab? Apakah eh, juga diutus para nabi dan rasul kepada kaum-kaum tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Uh, <clears throat> para pendengar dari raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan menghadap suatu kaum sampai kami mengatas seorang rasul. Kami tidak menghadap suatu, sebuah kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Baik itu merupakan rasul yang benar-benar seorang rasul atau seorang yang dia uh, membawa risalah para rasul. Yaitu misalnya suatu kaum ada seorang alim atau seorang dai yang sampai kepada mereka dan sudah mendakwahkan kebenaran. Ternyata mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut, maka kaum tersebut pantas untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul fatrah ya, ahlul fatrah e, memang ada di antara e, para rasul ya, antara rasul satu dengan rasul yang lain ada ada jeda atau ada jarak yang disebut e, dengan ahlul fatrah yang sama sekali ya, apa namanya hilang apa namanya hilang ajaran-ajaran e, nabi sebelumnya ya. Sebagian orang sama sekali tidak mendapati ajaran Nabi sebelumnya. Orang seperti ini dimasukkan dalam ahlul fatrah yang nanti e, nasib mereka pada hari kiamat kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zaman sekarang ada juga ahlul fatrah ya. Bukan bukanlah ahlul fatrah artinya merupakan jeda di antara dua orang nabi atau dua orang rasul akan tapi sebuah kaum yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang Islam. Ya, dan ini mungkin saja ada ya, terutama dahulu ya sekitar 20 tahun lalu, 30 tahun lalu tatkala eh, apa namanya eh, alat-alat eh, eh, yang canggih belum ada, belum ada telepon ya. Artinya HP belum tersebar di mana-mana, belum ada internet ya. Tentunya kita dapati orang-orang yang tinggal di kampung-kampung yang bahkan bahasa Indonesia bahasa Indonesia saja tidak ngerti, bisa jadi mereka tidak mengerti tentang agama Islam. Tidak mengenal agama Islam. Bisa jadi mereka tidak beragama sama sekali, yang tinggal di hutan. Orang-orang seperti ini bisa dimasukkan dalam ahlul fatrah. Mereka di dunia ini dihukum sebagai orang-orang kafir, tapi di akhirat hukumannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan akan uh, eh, uh, eh, menguji menguji mereka. Demikian juga kaum kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus nabi kepada mereka. Ya, demikian juga kaum kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus uh, Eh, para nabi kepada mereka. Hukumnya sama, hukumnya seperti alul patroh akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala eh, pada eh, hari kiamat kelak. Adapun apa hikmahnya Allah taala saya saya tidak tahu. Meskipun sebagian orang mengatakan kenapa Rasulullah SAW diutus dari bangsa Arab, ada yang mengatakan bahwasanya karena bangsa Arab masih memiliki uh, bangsa Arab tatkala Rabi SAW diutus tentunya kerusakan di mana-mana di dunia ini rusak di mana-mana, baik, baik kesyirikan, kerusakan moral, akhlak rusak di mana-mana. Namun kenapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab? Banyak ulama menyebutkan hikmah ya, di antaranya mereka mengatakan kerusakan yang paling parah terjadi di Arab. Kerusakan yang paling parah terjadi di Arab, maka butuh nabi dari dari golongan mereka untuk membenahi mereka, untuk membenahi mereka. Ada yang mengatakan sebaliknya, justru karena orang-orang Arab masih memiliki kemuliaan tatkala itu seperti sifat mulia sifat karam, sikap jujur mereka. Mereka terkenal jujur. Kemudian mudahnya mereka untuk menghafal, menghafal eh, disebutkan bagaimana para ahlul hadis yang mereka sangat mudah untuk menghafal uh, yang mereka dengar. Bahkan seperti Az-Zuhri, ya, dia sampai menutup telinganya kalau masuk di pasar, khawatir masuk dalam telinganya apa-apa yang tidak ingin dia hafal ya, karena saking kuat hafalannya. Yang kebaikan-kebaikan ini menjadikan orang Arab pantas untuk di, diutus seorang eh, seorang rasul. Namun hikmah yang hakiki yang sebenarnya wallahu taala anda tidak tahu. Itu hanya sekedar perkataan para eh, para ulama. Allah taala alam bisawab. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk. Ada Bapak Sutarman di Jakarta. Assalamualaikum, Pak. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Mohon maaf dikecilkan radionya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Tapi mau tanya. Silakan. Kalau seseorang punya utang, ini agak melenceng dari masalah masalah nih Iya. Hmm. Uh, kalau misalnya seorang punya utang dia berusaha untuk semua mungkin membayar. Hmm. Iya, halo Pak. Tapi, tapi ternyata sampai yaumil akhir nggak nggak bisa membayar nanti tanggung jawabnya uh, suami aja atau istri ikut-ikut tanggung jawab di sana. Yang punya hutang nih uh, suami istri begitu suami, Pak ya. Suami ya. Iya. Tapi ya, itu saja Pak. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Taib. Terima kasih Pak Sutarman. Bagaimana Ustaz mengenai uh, eh, pembahas, uh, eh, pembahasan hutang ini? <laughs> terlalu uh, jadi ya jadi yang masalah sirah memang uh, tanya memang sedikit <laughs> karena apa yang ditanyakan namanya juga sejarah ya jadi yeah. tidak mengapa kita kita paham ya yeah. jadi masalah utang ya uh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhada amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu barang siapa yang mengambil harta orang itu minjam duit orang dengan niat untuk ditunaikan, maka Allah akan menunaikan utangnya tersebut. Waman akhada amwalan nasi yuridu itlafaha Allah. Barang siapa yang mengambil harta orang atau meminjam duit orang dalam rangka untuk merusak harta tersebut, artinya dalam rangka untuk tidak dibayar hutangnya, maka Allah akan merusak orang ini. Oleh karena itu, fillah yakum. Sungguhnya seorang di atas kenikmatan tatkala dia tidak eh, berhutang. Oleh karena jangan sampai seorang berhutang duit ya hanya sekedar untuk memperbanyak hartanya. Hutang itu tidak tercela Rasulullah SAW pun e, minjam duit. Akan tapi seorang minjam duit karena kebutuhan, kebutuhan yang mendesak. Bukan tatkala kebutuhannya sudah tercukupi, namun pingin yang lebih mewah, pingin yang lebih banyak, akhirnya dia berhutang. Ya, karena untuk memenuhi sifat tamaknya, maka ini tidak tidak dibenarkan dalam dalam syariat ya. Kita berhutang kalau kita butuh karena asalnya hutang itu adalah minta tolong orang lain dan kita dasarnya asalnya kita tidak minta-minta tolong dari dari orang lain. Akan tapi namanya manusia kebutuhan juga banyak dan terkadang kita ditimpa dengan kesulitan sehingga seorang pun uh, berhutang dan seperti saya katakan tadi hutang itu disyariatkan apa diperbolehkan sebagaimana Nabi SAW juga uh, juga berhutang. Dan ingat tatkala kita minjam dari orang Ingat bahwasanya niat kita untuk mengembalikan. Kalau kita pasang tatkala ini kita pasang niat tersebut tatkala kita minjam uang, kita ingat insya Allah seakan bayar. Dan Allah janji Allah Allah anhu Allah akan bantu dia untuk bayar utang tersebut. Allah akan bantu dia untuk bayar, bayar utang tersebut. Dan tatkala dia memiliki kelebihan uang, jangan dia tunda-tunda untuk bayar utang. Nanti deh, nanti deh, saya mau olah lagi untuk usaha lain. Sehingga akhirnya utangnya tidak terbayar, akhirnya bertumpuk lagi. Akhirnya utang yang tadi harusnya bisa dibayar tidak jadi terbayar. Makanya kata Nabi Alaihi Wasallam, matalul ghani zulm. Orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk bayar, dia telah melakukan kezaliman. Betapa banyak orang yang seperti itu mampu untuk bayar hutang dia tunda-tunda, akhirnya tidak bisa bayar hutang. Ya. Orang seperti ini orang berdosa. Ya. Dia menunda pembayaran hutang itu adalah semakin dia menunda semakin dosa terus bertambah. Dia pikul nanti di hari kiamat kelak. Namun ada juga orang yang sudah berusaha, ya, dia utang karena kebutuhan, memang benar-benar butuh. Kemudian tatkala menyembelih juga niat untuk mengembalikan. Ya, dan dia berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin untuk bayar utang. Namun akhirnya tidak mampu juga untuk untuk berhutang. Ya. Untuk eh, tidak mampu juga untuk membayar hutang. Maka orang seperti ini urusannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang dia benar-benar seperti itu, niscaya Allah akan maafkan hari kiamat. Kalau benar seperti itu. Akan tapi kalau tafrid dari dia, kesalahan dari dia, harusnya tadi sudah punya duit tidak bayar, maka itu repot nanti di akhirat kelak karena itu merupakan kembali kepada kembali kepada kesalahannya. Tapi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka tentunya istrinya tidak ikut-ikutan, tidak akan mendapatkan dosa dari apa yang telah dia lakukan. Kecuali istrinya juga memang yang dorong-dorong dia untuk berutang, itu yang cerita. Istrinya yang maksa-maksa, mas, utang dong, kita beli mobil, beli anu, beli ini, padahal masih banyak, uh, padahal uh, tidak, tidak, tidak bukan kebut, bukan kebutuhan primer ya. Namun eh, bahkan kebutuhan yang ketiga bukan sekunder lagi, bukan kebutuhan yang yang ketiga. Namun demikianlah kadang seorang suami berhutang gara-gara permintaan istrinya. Kalau seperti itu maka sang istri juga akan menanggung menanggung dosanya. Akan tapi jika seorang e, suami atau seorang laki-laki berhutang dan semaksimal mungkin untuk berusaha membayar dan namun tidak bisa sampai meninggal dunia maka insya Allah e, semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu e, wa taala. Dan saya ingatkan betapa banyak utang ini membawa dosa-dosa yang lain. Ya, ini kenyataan. Orang yang berhutang akhirnya kalau ditagih bohong dia. Ini banyak bohong. Tatkala dia tatkala dari awal dia sudah bohong, dia tatkala minjem duit sudah bohongin orang yang dipinjemin, yang ngutangin. Saya pinjam duit, Mas. Saya akan ganti bulan depan dalam hatinya enggak. Saya ganti tahun depan lah. Eh. Akhirnya apa? Tahun depan pun dia tidak jangankan bulan depan, tahun depan pun dia tidak tidak bisa bayar. Akhirnya tatkala ditagih banyak bohongnya. Lagi keluar kota, HP-nya dimatikan, nomornya diganti, dan ya, macam-macam akhirnya terjerumus dalam kedusan-kedusan yang bertumpuk-tumpuk gara-gara untuk terhindar dari tagihan tagihan utang. Oleh karena jika seorang sudah dalam keadaan tenang ya, pikirannya tenang meskipun uh, kebutuh apa apa apa yang dia miliki seadanya, maka hendaknya dia beristirahat dan jauhi dirinya dari uh, hutang ya. Allah taala alam bisawab. Taib selanjutnya dari uh, penelpon kembali ada Bapak Syamsul di uh, Cimanggis yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Ustaz, apa Allah itu kan tidak mengakan tidak akan menghadap satu kaum sebelum diatus, diutusnya Rasul ya Ustaz. Iya. Hmm. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz. Sekarang apa sekarang udah banyak apa taklim-taklim udah banyak dakwah ya kan? Walaupun nggak ada apa Rasul yang sono misalnya saya untuk mendakwakan seseorang tidak mampu ya kan? Apakah orang itu tetap apa tidak dianggap berdosa melakukan amal dosa karena dia nggak tahu misalnya yang melakukan bid'ah atau apa-apa padahal orang yang tidak mengenakan jilbab misalnya saat sekarang kan udah banyak contohnya padahal dia kan punya mata Ustaz ya sekarang banyak orang bercadar banyak orang berjenggot harusnya itu kan jadi apa jadi pelajaran dakwah ya. juga ya buat mereka ah, hmm. Assalamualaikum Ustaz Nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak silahkan Ustaz jadi para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah uh, uzur ya apakah seorang yang dapat uzur atau tidak itu suatu masalah yang gaib suatu masalah yang gaib seorang ini diberi uzur oleh Allah atau tidak kita tidak tahu akan tetapi memang kita punya kaidah itu kembali kepada hakikat orang itu sendiri bisa jadi ya bisa jadi seorang hidup di zaman sekarang ini melihat uh, apa namanya Islam orang pakai cadar di mana-mana ada ada siaran radio macam-macam namun bisa jadi dia memang ternyata tidak pernah mendengar kebenaran di sini tinggal misalnya tinggal di suatu tempat apa namanya suatu tempat yang ternyata dididik terus oleh uh, ayahnya dengan suatu madhab yang batil di dicekokin bid'ah setiap hari dan tidak boleh mendengar uh, radio rojak misalnya diingatkan itu hati-hati radio sesat sehingga dia tidak berkesempatan sama sekali tidak berkesempatan sama sekali dan digambarkan radio rojak kayak gini kayak gini ini satu-satunya itu keras-keras akhirnya dia sama sekali tidak pernah mendengar radio rojak misalnya atau sama sekali tidak pernah mengikuti sunnah bisa jadi orang ini dapat uzur dari Allah Subhanahu bisa jadi. Itu kita nggak tahu hakikatnya. Namun sesuatu itu kembali kepada uh, orangnya. Oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah tatkala menjelaskan hadis uh, Nabi SAW tatkala bersabda, "Man sami abi Yahudian kana au Nasraniyan, thumma la yu'minu bi illa kana min ahli nar." Ya, barang siapa yang mendengar tentang saya kata Nabi Muhammad, baik dari orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian tidak beriman tentang aku, maka dia akan berduduk jadi penduduk neraka. Ini jelas bahwasanya kalau tatkala Nabi Muhammad sudah diutus, masih ada orang Nasrani di atas agamanya tidak mengikuti Nabi Muhammad maka akan masuk neraka. Demikian juga orang Yahudi. Namun kata Syekh Albani mengatakan man sami abi yang mendengarkan tentangku samaan sohehan dengan pendengaran yang benar. Artinya apa orang mendengar tentang Nabi, tentang Nabi, dengan pendengaran yang benar. Namun dia kemudian tetap menghindar dari Nabi, merusak kenal Islam, sudah kenal oh Islam ternyata itu agama tauhid, oh Islam ternyata menyeru kepada kebaikan, kepada akhlak mulia. Ah saya tidak mau ah. Saya lebih senang dengan agama saya. Nanti apa yang dikatakan oleh keluarga saya, nanti saya akan dihajar oleh keluarga saya, nanti saya akan sulit bekerja, nanti saya akan akhirnya dia pun meninggalkan ajaran Islam, orang sebenarnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk neraka. Berbeda dengan orang misalnya orang dari negara dari agama lain, agama Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi digambarkan oleh penggambaran yang keliru. Oh Muhammad itu uh, apa namanya pendusta. Oh Muhammad itu apa namanya teroris. Muhammad itu, akhirnya dia dia tidak kenal Islam sama sekali. Ya. Orang ini bisa jadi dapat udur. Kenapa dia menjauhi Islam? Karena salah persepsi yang dia tangkap tentang Islam. Ya, salah persepsi yang dia tangkap tentang Islam. Bisa jadi orang seperti ini diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya dapat uzur atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang disebut oleh para ulama, kalau dia muqassir, dia tidak berusaha mencari kebenaran. Ya. Ada ada di situ dengar tentang pengajian, tidak berusaha untuk mendengar, dia berpaling. Maka orang ini bisa jadi kafir, dikenal oleh para ulama dengan nama kufur i'rab, yaitu kafir karena berpaling dari kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran sama sekali. Sudah dengar tentang Islam sama sekali tidak ingin buka-buka tentang Islam. Tidak ingin lihat buku tentang Islam sama sekali. Saya pokoknya nama Islam tidak mau. Baik atau buruk saya tidak mau dengar. Tidak sama sekali tidak berusaha mencoba untuk mengenal Islam. Orang ini bisa dikatakan dengan kufur i'rad, orang yang kafir karena berpaling dari dari agama ya. ya. Seperti kita kembali kepada jangankan masalah kafir atau tidak atau seperti orang yang e, dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya seorang yang melakukan kesalahan seorang yang melakukan kesalahan namun tidak tahu itu kesalahan tidak tahu bahwa itu merupakan kesalahan, maka dapat uzur dari Allah. Allah tidak akan ada orang ini. Kenapa? Tidak tahu itu itu adalah merupakan kesalahan. Ada seorang yang berkata, kalau gitu kita tidak usah belajar, tidak usah nutut ilmu. Nah, ya, kalau kalau kita bodoh terus, berarti tidak tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga salah. Para mengatakan orang yang seperti ini yang berusaha tidak belajar akan diazab oleh Allah dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Berbeda dengan orang yang sudah berusaha. Sudah berusaha untuk belajar, mencari kebenaran, kemudian masih terjerumus dalam kesalahan yang dia tidak ketahui mengetahui, maka dia itu tidak mengkosir, dia sudah berusaha bersungguh-sungguh. Orang seperti ini dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya eh, kepada Bapak yang bertanya tadi, masalah uzur adalah masalah gaib yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada hakikat orang tersebut. Apakah dia berusaha mencari atau atau tidak? Apakah dia sudah berusaha mencari namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup sama dia sehingga tidak sama sekali tidak pernah sama sekali mendengar sunnah, maka seperti orang ini bisa jadi diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Nah, uh, jazakallah khairan. Satu pertanyaan terakhir untuk eh, kesempatan siang ini saja ya. dari Pak Arif di Pejaten dan satu penanya lagi yang bertanya hal yang sama. Ustadz barakallahu fikum, mengapa orang tua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang sezamannya dihukumi kafir? Padahal mereka uh, masuk ke dalam uh, manusia yang hidup di uh, zaman ahlul fatrah atau uh, sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan. Uh, pertanyaan insya Allah akan kita jawab pada pertanyaan berikutnya karena ada per perkataan Al-Imam Nawawi yang sangat indah namun tidak sempat saya nukil pada uh, kesempatan kali ini insya Allah pada kesempatan lain kita akan menjawab pertanyaan ini ya demikian juga ada Eh, syubhat-syubhat yang dilontarkan seputar masalah ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Nah. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Firanda Hafirullahullah yang telah menyampaikan materi kajian di siang hari ini yang rutin beliau sampaikan di Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian barat dari uh, silsilah atau uh, serial pembahasan uh, Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah yang secara langsung kita simak dari kota Madinah An-Nabawiyah. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk beliau. Kemudian mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang datang melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan. Semoga kita dipertemukan kembali bersama beliau di kesempatan Sabtu petang di eh, Sabtu siang di pekan mendatang. Kemudian ikhwatal Islam, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lantun nanti lawah Al-Qur'anul Karim untuk yang berikut dari uh, surat Yunus yang akan dibacakan oleh Qari uh, Salahul uh, Salah Al-Bukhatir berikut. Selamat mendengarkan untuk Anda dan selamat beristirahat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرين